Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab Syarah Mandumah Usul Fiqh wa Qawaidih. Sekarang kita akan masuki bab yang baru atau pembahasan yang baru. Halaman 154 barakallahu fikum cetakan yang ada ini. Kata beliau, "Wa kullu hukmin fa tabi'." In wujidat yujad wa illa yamtani'. Itu ya. Nah, ya kan? Ewa. sekarang berkaitan masalah apa? Kaedah yang sudah pernah antum hafal di pelajaran-pelajaran sebelumnya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Wujudan wa adaman. Itu kaedahnya. Al-hukmu da'irun ma'illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Ada ataukah tidak ada tergantung sebabnya. Faham maksudnya? Jadi kalau sebabnya nggak ada ya nggak ada hukum. Faham belum? Antum menghukumi orang itu mutade Sebabnya apa? nggak ada sebabnya, nggak bisa. Faham ya? Antum menghukumi orang itu munafik, menghukumi orang itu kafir, menghukumi orang itu musyrik. Ada sebabnya nggak? Harus ada. Kalau nggak ada sebabnya nggak bisa muncul hukum. Faham? Eh seperti itu, na'am bakso pojokan itu enak sekali. Pernah makan di situ? Belum pernah juga. Nah, nggak bisa menghukumi kalau dia belum apa? Tahu sebabnya. Pernah makan di situ? Pernah. Sebabnya karena pernah merasakan sehingga bisa menghukumi enak. Paham? Jadi kaidah penting ini ya. Al-hukmu dairun ma'illatihi wujudan wa'adaman. Hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya wujudan ada waadaman dan tidak adanya. Sama maksudnya? ada dan tidak adanya hukum tergantung sebabnya. Itu kaidahnya. Ini dihafal ini ya, sering muncul ini ya, kita lihat. Kata beliau, Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimatullah alaihi, "Hadhihi min al-qawaid al-muhimmah al-mufidah masyaallah." Ini termasuk kaidah-kaidah yang penting dan berfaedah. Termasuk kaidah yang penting dan ber dan berfaedah. Apa itu? annal hukma yaduru ma'illatihi wujudan wa adaman masyaallah itu yang perlu antum garis itu ya itu intinya ke situ jadi kaidahnya intinya ke situ annal hukma yadur ma'illatihi wujudan wa adaman bahwasanya hukum itu berputar sesuai dengan apa sebabnya ada dan tidak adanya paham ya berputar sesuai dengan sebabnya ada dan tidak adanya nah barakallahu fikum jadi ada dan tidak adanya hukum tergantung sebabnya Antum kan nggak bisa menghukumi kalau nggak tahu sebabnya. Ya enggak? Nah, barakallahu fiikum. Kita lihat lagi. Wa ilaiha al-isyarah biqaulih. Nah, barakallahu fiikum dan dengannya Nah, ada isyarat dengan ucapannya wa kullu hukmin fa li illatin tabi'. Ya kan? Setiap hukum itu karena ada sebabnya mengikuti gitu loh. Setiap hukum itu muncul karena ada sebabnya yang mengikuti. Fa jumlah li tabi', jumlatun fi'liyatun khabar mubtada' wa qurinat bil fa' li'anna mutadaa yusbih yushbih fil umum thumma bayyana wajh at masya Allah. ini perhatian Bapak ini masalah nahwu juga ini li'illatin tabi' itu jumlah fi'liyah khabar mutada, paham ya aslinya tabi' li'illatin tabi' li'illatin mengikuti sebabnya sebagai apa khabar mutada khabar ini mana mubtadanya kullu hukmin kullu itu khabar ini mana jumlah fi'liyah aslinya Eh, tabi' li'illatin. Tabi' li'illatin aslinya gitu. Ayo kita lihat di sini. Wa qurinat bil fa, fa li'illatin ada fa di situ digabung dengan fa. Kenapa? anal mubtada'a dikarenakan mubtada di situ yushbih menyerupai asyart. Menyerupai syarat fil umum dalam mana umum. Wa kullu hukmin semua hukum. Umum enggak? Umum. Semua hukuman umum. Nah, Summa bayyana wajhat tab'iyah. Kemudian setelah itu menjelaskan sisi Nah barakallahu fikum mengikutinya bagaimana? Biqauli in wujidat yunam in wujidat yujad. Maksudnya bagaimana? Kalau sebab itu ada, ada pula hukumnya itu loh. Paham Kalau sebabnya itu ada, yujad akan dijumpai pula hukumnya. Jadi hukum itu enggak akan ada kalau enggak ada sebabnya. Paham belum hantalah? Nah barakallahu fikum antum bisa menghukumi karena karena, karena kenapa? Karena ada sebabnya. Paham ya? Jadi sebab itu penting sekali na'am. Dan lihat lagi. Ai wa in wujidatil illah wujidal hukm masyaallah ini. Kalau dijumpai sebab akan dijumpai pula hukumnya. Jadi orang ketika mengkafirkan itu enggak sembarangan itu loh ya. Harus ada sebabnya. Kenapa sebabnya? Karena orangnya telah melakukan perbuatan kekufuran. Hilang penghalang-penghalangnya, hilang pula apa? Terpenuhi syarat-syaratnya. Paham belum? Orang itu kan dihukumi kafir kalau hilang penghalang-penghalangnya, terpenuhi apa? syarat-syaratnya dan ada sebabnya. Sebabnya penting. Paham belum ini? Jadi penting sekali ya, jangan sampai keliru ya. Sebab kemudian setelah sebab, contohnya ada orang katakan Allah taala itu enggak ada. Allah itu enggak ada. Ucapan itu ucapan kekufuran enggak? Ucapan kekufuran. Nah, sebelum antum menghukumi, kan sebabnya sudah ada. Sebab kekufurnya ada, tapi ditinjau lagi orangnya ini bagaimana. Ada nggak syarat-syarat yang terpenuhi pada dia? Sengaja, nggak dipaksa, paham? Kemudian penghalang-penghalangnya ada tidak? Nggak ada. nggak ada penghalang-halang penghalangnya terpenuhi syaratnya, kafir. Paham maksudnya? Eh, jadi perlu diperhatikan baik-baik itu ya. Nah, kita lihat lagi. Na'am barakallahu fikum faqalu in hadis syartiyah. In syartiyah wa fi'lu syart fiha madin. Fi'il syarat itu fi'il madhi, yaitu apa? Wujidat in wujidat in syartiyah termasuk penjazam dua fi'il mudhari ingat-ingat in syartiyah termasuk penjazam dua fi'il mudhari harfun bittifak huruf secara kesepakatan para ulama wal mudhari ba'dahu jawab syarti dan fi'il mudhari setelahnya jawab syart in wujidat yujad in wujidat yujad apa artinya jika dijumpai sebab yujad akan dijumpai hukum gitu wa Ibnu Malik rahimahullah taala yaqul Ibnu Malik siapa ini pemilik alfiyah jadi nanti kalau antum dah mempelajari kitab itu tahu Ibnu Malik itu pemilik Alfiyah. Imam Nawawi pernah belajar sama beliau. Ayah sampai-sampai beliau memuji dalam Alfiyahnya itu, "Nam wa hal fatan fiikum ma khilun lana wa rajulun minal kirami indana." Wa rajulun minal kirami indana Imam Nawawi dipuji oleh beliau disanjung karena belajar di majelisnya. Eh, nah barakallahu fikum Ibnu Malik itu yang masyhur wallah alam. Wa hal fatan fiikum ma khilun lana wa rajulun minal kirami indana. Rajulun minal kirami indana itu Dipakai syahid dalam masalah nahwu tapi yang diinginkan Imam Nawawi. Belum dipuji wa rajulun minal kirami indana dan ada orang yang mulia di sisi kami. Maksudnya belajar di majelis itu. Paham Imam Nawawi. Nah, kita lihat kalam Ibnu Malik rahimahullah taala beliau mengatakan wa ba'da madin wa ba'da madin raf'uka al-jazaa'u hasan wa raf'uhu ba'da mudhari' wahan. Maksudnya bagaimana? Maksudnya setelah fi'il madhi, nah engkau merofak jawab syarat tersebut hasan. Paham ya? Maksudnya itu nah barakallahu fikum dirafa itu bagus. Eh? Nah, nah, tapi kalau kamu merofak setelah fi'il mudhari, wahan, wahan itu berarti menunjukkan lemah. Kita lihat sini. Fayajuzu fil mudhari' idza waqa'a jawab syarat ini. Boleh fi'il mudhari' itu kalau jatuh sebagai jawab syarat. Fi'il mudhari' jatuh sebagai jawab syarat li syartin madin untuk fi'il syart yang madhi bentuknya tadi itu. In Mujidat mujidat fi'il apa? mujidat Fi'il madhi kan Mujidat, mughair sighah kan? Ayo, kita ah. nah, lihat. Naam li syartin madin al-wajhan boleh dua sisi. Al-jazmu wa raf'u, boleh jazm boleh rafa, boleh yujad boleh yujadu. Wa huna masyaina al-jazm. Di sini kita berpendapat sesuai dengan majzum, yujad, bukan yujadu tapi yujad. Nampak enggak itu? Hah, Isa? Yujad kan boleh juga yujadu, boleh juga. Yujadu boleh juga. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Faqaluhu wa illa yamtani. Kalau enggak ada sebabnya yamtani. Maksudnya yamtani al-hukm. Kalau enggak ada sebabnya enggak boleh hukum itu. Ai eh, wa illa tujatul illah. Yamtani al-hukmnya kan jika enggak dijumpai sebabnya ya terhalang-halangi hukumannya. Jadi kita menghukum itu enggak sembarangan, sebabnya harus ada gitu loh. Nah, barakallahu fikum. Hadza fil illah al-mansusah la syakka Ini berkaitan masalah sebab yang sudah dinaskan, ditetapkan itu enggak ada ragu lagi. Paham belum? Sebab kekufuran. Eh, barakallahu fikum karena dia misalnya istihza. Eh, mengejek eh, atau mengolok-olok Allah taala atau ayatnya. Itu sudah dikatakan sebab kekufuran. Tapi nomor hukumnya bagaimana hukumnya? Dilihat dulu syarat-syaratnya, apakah terpenuhi syarat-syaratnya atau hilang apa? penghalang-penghalangnya. Itu penting sekali. Kita lihat lagi. Wa amma fil illah al mustanbitah al al mas al mustanbitah adapun mengenai sebab yang mustanbitah mustanbatah bukan mustanbatah adapun sebab yang mustanbatah yang diambil dari suatu perkara fa in ajma'al ulama ala anna hadhihi al illah kalau ulama sepakat bahasanya sebab sebabnya ada dua sebab yang terang-terangan disebutkan dalam dalil ya enggak sebab yang terang-terangan apa yang sebab yang diambil istinbat dari dalil, bukan terang-terangan. Contohnya apa yang terang-terangan contohnya? Ma asfala minal ka'baini minal izari fa finnar. Seluruh eh, eh, apa-apa eh, yang menjulur atau memanjang sampai di bawah-bawah mata kaki maka termasuk bagian dari api neraka. Nah, kenapa termasuk bagian api neraka? Karena memanjangkan pakaian sampai di bawah mata kaki. Itu berarti sebab kan? Sebabnya nas enggak? Nas. Innallaha la yangdur man jarra thawbahu khuyala Sesungguhnya Allah Taala tidak akan melihat orang yang memanjangkan pakaiannya sampai di bawah mata kaki dalam karena sombong. Ada pertanyaan, kenapa kok dihukumi Allah Taala nggak melihat? Kenapa Allah Taala nggak mau melihatnya? Ini hukum kan? Hukum. Sebabnya kenapa? Karena memanjangkan kainnya sampai di bawah mata kaki. Nah, ini namanya ilah yang ditetapkan dengan dalil. Ada gambaran? Jadi kalau ada ada ilah, ya? Yang ditetapkan oleh dalil itu berarti ilah yang mansus ilah yang mansusah ditetapkan dengan dalil. Tapi kalau mustanbatah itu diambil dari istinbat. Istinbat dari dalil. Faham maksudnya? Ewan ya, na'am barakallahu fikum. Kita lihat sini. Karena ilah itu dari lewati kan ada ilah yang nampak, ada ilah yang tidak nampak. Kalau ilah yang nampak jelas, ilah yang tidak nampak bagaimana? Seperti contohnya antum. Kenapa kau disuruh wudhu ketika apa? Ketika habis makan apa daging apa? Daging unta. Padahal kalau antum perhatikan daging unta, unta kan suci. ontar kan hewan yang halal. Tapi kenapa ketika setiap makan daging unta itu kok batal wudunya? Nah, karena utamanya. Sebabnya apa? Sudah kita lewati. Kalau sebabnya enggak nampak itu biasanya ilah apa kemarin? Ilah ta'abudiyah. Ilahnya ta'abudiyah, semata-mata murni antum disuruh ibadah. Paham belum? Kan enggak nampak juga. Apa ya sebabnya ya? Kok makan daging unta kok batal wudunya ya? Sedangkan kalau makan makan daging kambing, makan daging sapi biasa-biasa aja. Kan orang nanya itu, ilahnya apa? Kita katakan ilahnya ta'abudiyah. Ilahnya apa? Taat budinya, Ilahnya semata-mata untuk ibadah. Mau enggak disuruh ibadah itu loh? Kan orang berat. Batal wudhu langsung langsung wudhu lagi. Berat enggak kira-kira? Ayo mana ini ilahnya taat budinya namanya. Enggak nampak itu ya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Adapun khamer jelas, khamer perjudian. Eh, kemudian nah barakallahu fikum mengudi nasib dengan panah kemudian menyembah berhala itu ilahnya kenapa diharamkan? Karena ridsun min amal syaitan, ya enggak? ridsun min amal syaitan termasuk perilaku kotor, perilaku keji, perbuatan setan barulah diharamkan. Berarti dijelaskan nas secara langsung. Mafhum soal ini ya, Abdul Aziz, mafhum? Eh, nah, ini penting sekali jangan sampai antum meliru ya. Jadi kaedahnya berarti apa kaedahnya Abdurrahman? Kaedah umum ini apa kaedah umumnya? Nah, al hukmu dairun aw yadur ma'illatihi wujudan wa adaman itu kaidah umumnya dihafal. Jangan sampai antum terluputkan atau terlupakan. Kita lihat di sini barakallahu fikum hafizakumullah. Naam kata beliau fa in al ulama ala an hadhihi al-illah fa innaha idza wujidat yudal hukum. Kalau seandainya para ulama telah sepakat eh, menjadikan sebab yang diambil istinbat tadi itu adalah illah adalah sebab maka yang seperti ini kalau dijumpai ilah tersebut maka dijumpai pula hukumnya. Paham ya? Wa illa fala. Kalau enggak seperti itu maka enggak bisa. Kal mansusah. Eh, seperti apa? Ilah-ilah yang mansusah, yang sudah ditetapkan mansusah sudah ditetapkan itu loh dengan dalil. Wa in ikhtalafu. Tapi kalau mereka enggak sepakat berselisih, fa innahu la yalzam min wujudiha an yatba'aha. Maka yang seperti ini enggak mengharuskan eh, tidak mengharuskan apa adanya sebab tersebut an yatba'aha al-hukm. Adanya sebab tersebut untuk mengikutkan hukum enggak harus. Karena masih berselisihkan ilahnya. Paham ya? Ilahnya masih diperselisihkan sehingga tidak mengharuskan untuk apa? Mengikutinya. Naam. Li'annaha ghairu mansusah wala muttafaq 'alaiha. Karena itu tidak ditetapkan dengan dalil dan juga tidak sepakati. Jadi caranya gini kesimpulannya. Kalau ilahnya disepakati oleh para ulama, ditetapkan dengan dalil jelas Ya kan? Tapi kalau belum itu hanya diambil istinbat dari kalangan ulama, dilihat dulu sepakat atau perselisihan. Seperti itu. Wal ahkam syar'iyyah kulluha mu'allalah, masyaallah. Dan hukum-hukum syariat ini semuanya mu'allalah. Apa mu'allalah? Ada sebabnya, ada hikmahnya. Di balik itu ada hikmahnya mu'allalah. Ta'lil. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Antum perhatikan bab ayat itu budun, Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan apa? Untuk apa? Kecuali apa? budun untuk beribadah. Nah, untuk beribadah lamnya lam apa sini? budun Lam apa? Lamul amr wa ta'lil. Kenapa kok Allah Taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah? Sebab bukan? Sebab. liyak budun itu aslinya buduni. Faham ya? Cuman karena dalam ayat kan dibuang ya-nya tahfifan. Ya enggak? Nah, ya butuh buduni nunnya nun wikoyan itu. Paham ya? Paham soal ini ya? Jadi semua hukum-hukum syariat itu semuanya muallalah, ada hikmahnya, ada sebabnya. Aina berniatun ala ma'anin wa awsafin munasabah, yaitu dibangun di atas makna-makna dan sifat-sifat yang cocok serta sesuai lil hukum. Dibangun di atas apa makna-makna dan sifat-sifat yang sesuai dengan hukumnya. Walakinil illah ala qismain. Tapi illah sendiri terbagi menjadi dua. Illah sendiri terbagi menjadi dua. Apa itu? Nah, barakallahu fikum illah ma'lumah lana ini. Sebab yang kita mengetahuinya, seperti apa tadi? Sebab Allah telah menciptakan jin manusia, tahu enggak sebabnya kenapa? Tahu enggak handalah? Sebabnya apa? Untuk beribadahan tahu kita. Ada sebab yang kita ketahui itu loh. Yang kedua, illatun ghairu ma'lumatin lana. Ada juga sebab yang kita enggak mengetahuinya. Eh, illah sebab yang kita tidak mengetahuinya. Contohnya apa tadi? Contohnya nanti perintahkannya untuk wudhu setelah makan daging unta, batal wudhunya. Itu kira-kira kalau kita mencari apa ilahnya, sebabnya. Enggak ada kan? Enggak ada kita katakan ilahnya ta'budiyah kalau seperti itu. Paham ya? Ilahnya ta'budiyah kalau seperti itu. Nah. Mau insyaallah ya. Ewa. Ikhwani fi din azza jazakumullah yang seperti ini perlu diperhatikan baik-baik jangan sampai keliru ya. Naam, kita lihat yang kedua. Wa dzalika likusuri afhamina minal anil ghayatul hamidah allati tas allati tasbut bihal allati tasbut bihal ahkam syar'iyyah masyaallah. Kenapa sih kok sebab-sebabnya kadang kita enggak tahu? Nomor 2 ini perhatikan baik-baik ini. Ya. Wadalika sebabnya kenapa? Yang demikian itu sebabnya karena likusuri afhamina kurangnya pemahaman kita. Pemahaman kita itu yang sempurna atau kurang pemahaman kita? Kurang gitu loh, sebab kurang gitu loh. Karena kurangnya pemahaman kita anil ghayatil hamidah dari apa? Dari ghayat, dari puncak-puncak tujuan yang mulia. Kita kan enggak semuanya tahu. alat Alati tasbut bihal ahkam syari'ah yang dengannya apa? akan tetap dan akan datang hukum-hukum syari'ah, eh, hukum syariat karena kurangnya pemahaman kita itu sehingga tidak mengetahui sebabnya. Tidak mengetahui apa hikmahnya. Faham belum? Contoh yang lain. Apa sih hikmahnya Allah taala menciptakan Nah barakallahu fikum hafizakumullah. Eh, ya, tumbuh-tumbuhan, menciptakan hewan. Apa sih hikmahnya? Hikmahnya apa di antaranya? Karena manusia biar bisa bercocok tanam dengan tumbuhan tersebut. Paham ya? Kemudian menciptakan hewan karena hewan itu ada apa? Ada hikmah di balik itu semuanya. Ada hewan dia bisa dipakai untuk kurban, ya enggak? Binatang ternak. Eh? Kalau seandainya enggak ada hewan sama sekali, coba antum mau makan daging apa coba? Eh? kalau enggak ada hewan. Kambing juga hewan, sapi juga hewan. Eh, kuda juga hewan, onta hewan bukan onta? Hewan juga. Kalau nggak ada naam tumbuh-tumbuhan barakallahu fiikum. naam bagaimana antum makan sayur-sayuran? Eh? eh bayam, kemudian kubis, eh kemudian wortel itu semua masuk dalam lingkupan tumbuh-tumbuhan kan? Ayo. Jadi semuanya ada hikmahnya. Semuanya ada hikmahnya. Na'am barakallahu fiikum. Huwaladhi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah dat yang menciptakan yang telah menciptakan untuk kalian semua yang ada di muka bumi ini. Nah, diciptakan untuk kita semuanya yang halal-halal. Wal hikmah min anna Allah Ta'ala ja'ala ba'dal ahkam nam illataha ma'lumatun. Kita lihat sini. Wal hikmah dan tujuan penting ini, tujuan Allah Ta'ala menjadikan sebagian hukum-hukum itu ilahnya diketahui, wa ba'duha ma'lumah dan sebagian enggak diketahui. Ini paham belum ini? Kenapa Allah Ta'ala itu menjadikan sebagian hukum itu kita tahu sebabnya dan sebagian hukum kita nggak tahu sebabnya. Kita lihat hikmahnya apa? Hiyal ibtila wal imtihan fi kaunil insan abidanillah. au abidanil hawa. Penting ini. Sebagai ujian dan cobaan eh, keadaan manusia tersebut dia itu mau beribadah kepada Allah atau justru dia menghambakan kepada hawa nafsunya. Paham belum? Ini ujiannya. Sekarang antum ketika makan daging unta. kenapa batal wuduknya? Ini ujian. Antum mau beribadah dengan wuduk lagi atau malah mengedepankan hawa nafsunya? Wahana ana enggak mau wuduk lagi. Masa makan daging unta batal, makan daging kambing aja enggak batal kok. Nah, ujian kan? Ujian atau bukan itu? Bang Irsyad, ujian di situ, menguji. Dia mau enggak wuduk? Mau enggak beribadah? Karena berat ya, Habis wudu sudah selesai makan daging unta suruh wudu lagi. Paham ya? Itu kan ujian. Paham ya? Ujian. Kita lihat lagi. Li'annahu idza kana 'abidan li hawa wa lam ya'rif 'illatul hukm lam yastaslim. Ya kan? Masya Allah ini penting sekali ini alasannya ini. Dikarenakan kalau seandainya dia itu menghambakan diri kepada hawa nafsunya, dia lebih mengedepankan hawa nafsunya dan dia nggak tahu sebab hukum tersebut, lamnya yastaslim nggak akan terima dia. Anak nggak nerima pokoknya. Lah kenapa? Anak nggak tahu sebabnya kenapa ya? Maka daging unta kok batal wuduknya. Karena dia nggak tahu sebabnya itu, dia ujung-ujungnya nggak nerima. Faham belum ini? Padahal sebabnya apa tadi? Imtihan. Tujuannya apa? Imtihan menguji. Memberikan cobaan bagi hamba tersebut lebih mengikuti hawa nafsunya atau lebih apa? menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mengedepankan menghambakan diri kepada Allah taala berarti dia apa? akan wudu. Kalau dia lebih mengedepankan nafsunya dia nggak akan wudu karena nggak tahu alasannya. Faham maksudnya? Nah, kita lihat sini. Wa idza kana 'abdan lillah istaslama li hukmillah masyaallah. Kalau dia itu benar-benar menghambakan diri kepada Allah, istaslama, dia akan menerima dan pasrah berserah diri terhadap hukum Allah taala. Sawaun 'alima bil 'illah am lam ya'lam, ya kan? Baik orang tersebut tahu sebabnya atau tidak tahu sebabnya. Fa azza wa jalla kulluha muallalatun masyaallah. Maka hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala semuanya itu ada alasannya, ada sebabnya, ada hikmahnya. Mahfum soal ini ya? Mahfum? Mahfum soal? Ewa. Kita ambil sedikit lagi. Ya. Summa innal illatal ma'lumata tanqasimu aidan ila qismain. Kemudian illah sebab alasan yang diketahui itu juga sebab atau alasan yang diketahui itu terbagi menjadi dua. Sebab atau alasan yang diketahui terbagi menjadi berapa? Dua. Satu, ilnatun mansusatun. Yaitu ilnah sebab yang sudah ditetapkan. Dengan apa? Dalil. Paham Contohnya tadi, Allah telah menciptakan jin dan manusia untuk apa? Untuk apa? Beribadah. Dalilnya ada nggak Jelas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jelas kan? Ini namanya mansusah namanya mansusah dinaskan ditetapkan dengan dalil. Yang kedua, illatun mustanbatah. Itu illah suatu alasan atau sebab yang mustanbatah yang diambil istinbat dari dalil. Enggak terang-terangan dalam dalil itu, tapi diambil istinbat. Eh, jangan-jangan eh, seperti ini. Nah, seperti itu. Kita lihat. amal illatul mansusatu fala syakka anna al-hukma yatba'uha wujudan wa adaman. Ada sebab yang dinaskan dengan dalil maka tidak ragu lagi bahwasanya hukum akan menyertainya dan mengikutinya wujud dan ma'adaman ada dan tidak adanya ada dan tidak ada adanya hukum akan menyertainya apa sebab yang sudah dinaskan ditetapkan oleh dalil tadi itu idza wujidat wujidal hukm masyaallah apabila dijumpai sebab akan dijumpai hukumnya wa idan tafat intafal hukum kalau hilang sebabnya hilang alasannya hilang pula hukumnya bila khilafin bainal ulama tanpa ada perselisihan di antara para ulama fima na'lam berdasarkan apa yang kami ketahui jadi berdasarkan pendapat Syekh Muhammad SAW kata beliau berdasarkan pengalaman dan juga pengetahuan yang kami ketahui para ulama enggak berselisih pendapat mengenai ini kalau ilahnya sebabnya itu ditetapkan dengan dalil nas maka apa hukum senantiasa menyertai apa ilahnya tadi itu paham maksudnya nah ada dan tidak adanya Li'anna syar'a hukmun. Li'anna syar'a hukima bihadal hukum mabniyan ala hadil illah. Dikarenakan syariat itu hukima ditetapkan bihadal hukum dengan hukum ini mabniyan dibangun di atas ala hadil illah, dibangun di atas sebab ini. Dibangun di atas alasan ini. Wa idan tapal asas intafal farah, ya kan? Kalau pondasinya aja enggak ada, otomatis apa? Sabangnya juga tidak ada. Paham belum? Contohnya sekarang hantolah Eh? antum mau bangun masjid, pondasi pondasinya nggak ada. Kira-kira temboknya ada enggak temboknya? Ya nggak ada juga karena apa? Karena pondasi itu penting inti. Kalau antum bangun masjid kok langsung dibangun ke atas itu, eh, langsung tembok ke atas, dibangun batu batanya, nggak ada pondasinya roboh enggak, Bang? Akan roboh nanti. Jadi ini penting sekali ya. Wa idan tafal asas intafal para. Kalau pondasinya aja hilang, hilang pula cabangnya. Paham belum? Kalau sebabnya enggak ada, enggak ada pula apa? hukumnya. Faham belum? Faham insyaallah ya? Naam. Misal dalil contoh yang lain, nambar kalau fikum contoh yang lainnya. Apa? Misal dalil contoh yang lainnya, Nama qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Idza kuntum salasatan fala yatada fala yatada yatanajasnani duna salis min ajli anna dzalika yuhzinu. Penting ini. Ya, jelas sekali ya penjelasannya barakallahu fikum. Apabila kalian tiga orang, perhatikan, apabila kalian bertiga atau tiga orang, jangan dua orang berbisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Si A, si B, si C. Perhatikan ini ya. Si A, si B, si C. Berapa orang ini? Tiga orang. Jangan dua orang berbisik bisik Si A sama si B bisik-bisik. Paham ya? Bisikin si C. Si C nanti sedih karena dikirain membicarakan si C gitu loh. Nah terus bagaimana? Ya kalau antum ajak bicara, ajak bicara atau antum minta izin afannya, anda mau bicarakan khusus dengan si B. Sudah selesai, minta izin. Tapi kalau antum tiba-tiba tiga orang kemudian lebih bisik yang saya ini sedih karena dikirain apa? Antum bicarakan si C ya itu loh. Itu larangannya. Sebabnya apa sebabnya? Kenapa kalau dihukumi dilarang kenapa? Sebabnya min ajli anadzalika yuhzinu. Karena itu bisa membuat dia sedih Paham belum? Coba antum sekarang, antum bertiga orang, tiga orang. Eh, contohnya antum Abdurrahman, Isa sama Handola misalkan. Ayo, Handola dengarkan dulu. Isa sama Abdurrahman di depan antum ini. Sambil noleh-noleh melihat wajah antum itu. Kira-kira apa yang terjadi? Menimbulkan kecurigaan enggak? Ayo, sedih. Wah, jangan-jangan Isa sama Abdurrahman ini bicarakan anak. Nah, ini, ini contoh aja. Contohnya itu kalau tiga orang, yang dua orang ini jangan bisik-bisik di depan yang ketiga itu kecuali minta izin. Paham ya? Kecuali minta izin. Sampai para ulama mengatakan bagaimana beda bahasa. Beda bahasa misalnya kita punya teman orang Arab. Satunya orang Arab, kita berdua. Kita ngobrol bisik-bisik sama teman kita ini, walaupun bisik-bisik dengan bahasa Indonesia pun, itu upayakan orang Arab ya di dikasih tahu, afan ya akhi ana ma atakalam fika, ana atakalam ma sahibi bil Indonesia. Afan jiddan. tayib La ba'as misalkan dengan la ba'as. Allah selesai. Paham ya? Tapi kalau antum gini-gini matanya melihat-lihat yang ketiga jangan. Mungkin sedih. Paham ya? Membikin apa? Dia tersinggung, sakit hati atau mungkin membikin dia apa intinya curiga. Faham belum? Jadi ini penting sekali ini. Ini dalil yang nas terang-terangan. Ida kuntum salasatan fala yatanajasnani duna salis. Apabila kalian bertiga, jangan dua orang saling bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga. Mafhum ibang Bang Mafhum? Kenapa larangan tersebut min ajli ana dzalika Karena perbuatan tersebut bisa bikin dia sedih. Eh, bisa bikin pihak yang ketiga apa? Sedihan itu nah barakallahu fikum. Kemudian fa idza tanajasnani duna Kalau dua orang itu bisik-bisik tanpa melibatkan yang ketiga, nam walam yuhzin as tapi enggak membuat sedih yang ketiga, eh, tanah nam eh, barakallahu fi tanajihima fahal yuharram alaihima. Sekarang pertanyaannya kalau yang si C kebal orangnya, yang ketiga kebal. nggak peduli cuek pokoknya itu. Mau bisik-bisik silakan, mau ngobrol silakan. Jadi dia nggak pengaruh sama sekali. Yang dua orang bisik-bisik nggak pengaruh sama sekali kebal udah. Mau tafadhol silakan bisik-bisik silakan nggak, istilah nggak sama sekali dia itu nggak tersinggung itu loh ya. Itu bagaimana hukumnya diharamkan atau tidak? Kita katakan kembali ke hukum asal al-jawab lah nggak diharamkan. Kenapa? Karena ilahnya nggak ada. Diharamkan tadi kan kalau yang ketiga ini sedih Biasanya gitu kan kalau orang yang normal, orang yang normal tiga orang duduk bareng-bareng kemudian yang kedua bisi-bisi, itu yang ketiga bagaimana biasanya? Sedih kan rasanya itu kayak di apa ya? Dibicarakan itu loh, rasanya dibicarakan kayak mencurigakan apa yang diucapkan yang bicarakan dua orang tadi kan itu. Tapi kalau ini udah kebal dah, wah cuek kan nah. biarin mau ngobrol silakan mau mau silakan mau bicarakan silakan. Nah, itu berarti apa? Kalau udah cuek seperti itu, Ya, sudah sesuai, kemudian enggak sedih, berarti hilang apa? Hilang sebabnya. Kalau hilang sebabnya berarti enggak diharamkan. Paham maksudnya? Sudah biasa orangnya gitu loh istilahnya. Mau salah Hasan? Ayo, kita lihat lagi. Al-jawab la, jawabannya tidak, tidak diharamkan. Wa idza lam yatanajasnan, wa ila wa idza lam yatanajasnan dan apabila dua orang itu enggak bersih-bersih, ayo, bal takallama bi raf'i sautin lakin bil lughatin la yafhamuha salis ini penting juga sekarang sekarang enggak bisa bisa sekarang terang-terangan keras suaranya dua orang ini enggak bisa bisik nah, ya, perhatikan ya Pak Ustaz dua orang ini enggak bisa bisa berbicara dengan suara keras tapi dengan bahasa yang lain yang enggak dipahami oleh yang ketiga Taruh lagi nih lah dua orang ini orang Medan asli orang Medan enggak pernah ke Jawa enggak pernah dengar bahasa Jawa juga nah dua orang ini yang ketiga orang Jawa Paham ya? Orang Jawa. Kemudian yang kedua yang orang Medan ini mungkin bicara bahasa apa ya? Selain bahasa kampungnya atau bahasa yang enggak dipahami oleh yang pihak yang ketiga ini. Ewa. tapi keras suaranya. Itu bagaimana masuk dalam larangan itu tidak? Nah, barakallahu fikum, kita lanjutkan lagi. Wa na'lam anna dzalika yuhzinu dan kita tahu bahwasanya ucapan itu nanti akan bikin dia sedih. Tersinggung gitu loh. Paham ya? Contohnya gini lah, taruhlah. Ya, taruh lagi nih sekarang. Satu orang ini orang Sumatera atau orang Medan lah kalau Yang kedua orang Jawa. Bisa-bisa orang Jawa. uang ini kurang ajar ya uang ini. Wah, pecicilan. Wah, eh, wong misalkan. Orang kan nggak paham orang Medan misalkan. Tapi kan sambil Wah, ambil ngobrol lihat-lihat itu kan juga tersinggung walaupun suaranya keras. ya enggak? Nah, intinya itu kembali ke elahnya. Elahnya itu membuat apa? Orang itu sedih. Mau keras, mau keras, mau pelan-pelan, kalau bikin orang yang ketiga itu sedih, membuat orang yang ketiga itu curiga, membuat orang yang ketiga itu apa? berburuk sangka misalkan, hindari. Paham Ini penting sekali ya. Nah, jadi penting sekali, ilahnya penting sekali. Jadi kesimpulannya, larangannya ini berkaitan masalah bisi-bisi atau karena membuat sedih? Karena membuat sedih, ilahnya min ajli dza anna dzalik yuhzinu. Ini intinya antum mau teriak-teriak keras-keras tapi bahasanya bahasa lain enggak dipahami yang ketiga, itu juga dilarang. Karena yang ketiga kan butuh tahu ngomong apa nih. Nah. Ternyata ngejek misalkan, ya kan? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kita lihat lagi. Fal hukmu sabitun wa huwa tahrim. Hukumnya tetap ada di situ, yaitu pengharaman li'anna al-illah mawjudah karena sebabnya ada, wal hukmu yaduru ma'illatih. Sedangkan hukum itu berputar sesuai dengan sebabnya. Paham ya? Berhukum hukum sesuai dengan apa? Sebabnya. Nah, barakallahu fikum seperti itu. Nah, barakallahu fikum kita Kita ambil satu lagi, setelah itu kita ganti yang satunya. Kata beliau di sini walau furida anna rajulan kalau ditakdirkan furida itu kudira artinya. Kalau ditakdirkan, taruhlah ditakdirkan anna rajulan ada orang, rajulan satu orang baina yadai ibnan. Ya, di hadapannya itu ada dua anak. Wa huwa yaktub aw yutali'. Dalam keadaan dia itu nulis atau dia melihat. Aw mas aw masyabahu dzalik atau yang semisalnya itu. Fatanajas ibnan. Fat, fatanajal ibnan. Kemudian dua orang anak ini bisik-bisik. Perhatikan ya, ada orang laki-laki satu. Dia orang ini berada di hadapan dua anak. Orang laki-laki besar perhatikan. Yang dua anak ini bisik-bisik. Bisa-bisa itu. Fa'inna inna kalau yuzinu. Karena seperti itu enggak enggak memikir apa? Enggak membuat orang yang dewasa itu sedih. Karena anak-anak ngomongnya anak-anak kan. Seperti ya, layang-layang ya. Seperti ini ya. Ngobrol. Yang ketiga orang besar, tersinggung enggak kira-kira? Enggak tersinggung kan? kamalil adab an yatanajaya fil kalam min ajli alla yasusa alaihi masyaallah dikarenakan ini termasuk kesempurnaan adab eh an yatanajaya fil kalam orang dua orang itu bisik-bisik dalam suatu ucapan dalam rangka apa agar apa barakallahu fikum na'am agar dalam rangka tidak memberikan apa memberikan eh, was-was eh, atau membuat apa orang itu nam banyak pikiran atau semisalnya Fatakun al-munajah huna Di sini diperbolehkan bisnis bisi sini min ajli anil illah muntafiyatun. Dikarenakan apa sebabnya ditiadakan. Paham belum? Di sini kan anaknya ngobrol itu kan dalam artian apa? Bapaknya pun enggak tersinggung juga atau orang yang besarnya enggak tersinggung, bahkan senang gitu loh melihat anaknya mau bisa bicara itu. Paham ya? Nah, barakallahu fiikum seperti itu. Adapun yang illah hurman susah insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang walhamdulillahirabbil alamin.